Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dengan hadirnya kita di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmah dalam hidup kita dan memberikan barokah pada umur hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Walaupun mungkin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya, tapi tidak mengapa. Kita mencoba mengangkat ini sebagai sebuah materi materi yang singkat pada waktu kesempatan sore hari ini. Dalam agama kita wa kaum muslimin syariat Allah adalah sebuah hal yang harus kita pegangi. Allah lah yang membuat syariat. Allah lah pula yang memerintahkan kita untuk menjalankan syariat tersebut, aturan-aturan Allah tersebut. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Allah zat yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Ayat ini menerangkan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan ibadah-ibadah kepadanya. yakni mengerjakan, mengamalkan sesuatu yang disyariatkannya, sesuatu yang telah diperintahkannya. Di antaranya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa Puasa ini wa kaum muslimin yang arti secara bahasa adalah al-imsak menahan diri. Secara syar'i puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum dan dari segala hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sadiq sampai masuknya waktu maghrib dengan ditandai tenggelamnya matahari. Ini definisi apa? Puasa. Saya ulangi definisinya puasa dan kita bahas sedikit adalah al-imsaku an aklin wa syurbin wa sairil muftirat ma'an niyati min tulu'il fajri thani atas sadiki ila ghurubi syamsi. Ini bahasa Arabnya. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ma'an niyati dengan niat dari semenjak terbitnya fajar sadiq bertanda masuk waktu subuh ila ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari sebagai pertanda masuknya waktu maghrib Ini definisi as-saum atau puasa. Hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an. Perhatikan di sini kaum muslimin. Dalam puasa ada beberapa pembahasan di sana. Yang pertama, dalam puasa ini kita akan menjalani perintah Allah dan akan meninggalkan larangan Allah. Sehingga hasil akhir puasa adalah apa? Takwa. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum apa? Tattakun telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian mudah-mudahan kalian bertakwa kaitannya puasa dengan takwa sedikit saya sampaikan takwa itu menjalankan perintah Allah yang kedua takwa itu meninggalkan larangan larangan Allah dalam puasa kita mendapatkan dua hal itu yang pertama kita menjalankan perintah Allah puasa Ramadan. Sehingga sebagai umat Islam, kalau masuk Ramadan itu sudah menjadi hal yang paten dalam jiwa kita. Bulan Ramadan, bulan untuk berpuasa. Beramal sebuah amalan yang dinamakan dengan puasa. Definisinya tadi di atas. Sehingga kita terlatih dalam satu bulan itu mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Saya mampu menjalankan ibadah puasa. Berarti kesimpulannya saya bisa mengamalkan perintah-perintah Allah yang lainnya. Lawang puasa saja saya bisa selama satu bulan. Apalagi yang lainnya akan ada satu kesimpulan menjalankan perintah Allah adalah satu hal yang saya mampu bukan berat tetapi saya mampu sehingga dengan ini akan terbiasa terbiasa apa terbiasa menjalani ketatan kemarin puasa aja bisa kok apalagi cuma ini dapat perintah lagi begini oh gampang itu puasa sebulan saya jalani kok apalagi cuma ini terbiasa menjalani ketatan. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, di dalam puasa kita dilarang untuk melakukan beberapa hal. Semisal makan dan minum. Makan dan minum itu kepentingan orang hidup Orang kalau tidak makan dan tidak minum, maka dia tidak akan hidup, dia akan mati. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya jangan makan, jangan minum. Waduh yang kok kencot. Ngelih mboten, Pak? Waduh, wetenge kruyukan biasa medang Jambi itu Arab kerja, teh manis gedang goreng, sigi sore itu Lah kepriwe gue? Ya, lewung larangan dari semenjak subuh sampai maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Walaupun lapar kayak apa, tahan. Dalam rangka apa? Mentati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai satu bulan penuh itu kita jalani. Lau haus, lapar, ngelih, letih, capek, loyo, kerja ini, kerja itu, tetap harus puasa. apa ngapa jenasi? Apa orang bisa tuk wedang? Ya bisa. Kenapa tidak berani minum? Takut kepada Allah. Ini larangan. Dipelalaikan men jorna ngantek maghrib Begitu mendengarkan azan maghrib, baru berani makan dan minum. Kenapa? Takut kepada Allah. Bukan gak bisa, bisa pak masuk kamar kunci sorana wong madang sewarga bisa sakit madan sakit tapi nggak berani kenapa saya yakin Allah maha melihat saya yakin akan dicatat perbuatanku ini saya yakin akan ada pertanggungjawabannya. Saya nggak berani makan minum. Ini larangan selama bulan Ramadan. Maka saya tinggalkan itu walaupun jananu kepengen banget madang. Wis kepengen banget minum, tapi tetap di sini ada sisi kita terlatih meninggalkan keharaman. Ternyata walaupun saya kaya apa butuhnya, Kaya ngapa kepengine tapi nana wong barang haram tinggal lena. ada satu kesimpulan kita terlatih meninggalkan hal-hal yang apa? Yang haram-haram. Demikian pula diantara yang haram adalah berhubungan badan. Suami istri melakukan hubungan badan layak uh, eh, di siang hari di bulan Ramadan hukumnya haram. Ini dia. Dalam bahasa Arab disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan arafat. Tidak boleh seorang yang melakukan puasa kemudian dia melakukan hubungan badan. Hukumnya dia harus membayar kafarah. Lagi berpuasa, dia bukan orang yang safar, orang yang mukim, sehat, Oh, sengaja-sengaja melakukan hubungan badan di siang hari, Anda harus membayar kafarah penebusan akan kesalahan tersebut. Yang pertama memerdekakan budak jikalau kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Tidak boleh bolong, harus urut 30 hari, 31 hari, terus sampai 50, 60 harus urut Jikalau bolong sekali, ulangi kembali dari awal. Ini. Kalau kamu nggak mampu ini, barulah kamu memberi makan 60 fakir miskin. Ini kafarahnya. Berarti walaupun kita sudah syahwat, kepengen banget berhubungan badan bersenggama dengan istri, lah ini kan masih diharamkan istrimu ya halal. Boleh. Di luar bulan Ramadan, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, silahkan. Wong itu istrimu. Ngebetan pak? Iya. Nisa'ukum harthulakum. Istri kalian adalah sawah ladang kalian. Datangi istrimu kapan kau mau silakan. Kecuali di masa-masa haid dan nifasnya, itu yang nggak boleh. Hah. Tapi ketika Ramadan di pagi hari sampai malam hari yakni dari semenjak fajar sadik sampai masuk dalam waktu maghrib tidak boleh maka ditahan syahwat itu tahan nggak boleh dilampiaskan Istri juga wajib menolak keinginan suami. Padahal hukum asalnya apa? Istri kalau diajak suami melakukan hubungan badan, hukumnya wajib mentaati. Bahkan sang wanita ketika diajak untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya, kok menolak, maka dilaknat. Ini dia. Ya, Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam beberapa, dalam beberapa redaksi hadis beliau seorang wanita ida da'at ila firas zawjiha fa abat la'anha al-malikatu hatta yusbih apabila ada seorang istri diajak oleh suami melakukan hubungan badan ternyata dia menolak maka akan dikutuk oleh para malaikat sampai pagi hari atau Dalam sebuah riwayat, hatta yardu anha sampai sang suami ridho kepada istrinya. Baru selesai laknat itu. Adapun kalau dari semenjak subuh sampai maghrib di bulan Ramadan dalam keadaan Anda bukan seorang yang safar dan Anda seorang yang wajib terkena puasa, wajib sang istri menolak ajakan suami. Dan suami haram hukumnya mengajak istri melakukan hal itu. Wajib menolak. Walaupun diiming-imingi. Sebisaan baik. Ngotak tukok na motor. Tidak ya. boleh. Ya. Hukumnya tetap ditolak. Pada ya, di sini ada sebuah kesimpulan syahwat kita yang sudah menggebu-gebu dan di, mau dilampiskan ke, dilampiaskan kepada istri kita yang sah di saat Ramadan kita mampu menahan ini sebagai pelajaran bahwa syahwat ternyata kita pun mampu menahannya ini pelajaran ya apalagi kau berzina naudzubillahi min mindalik. sehingga diambil dari ini kesimpulan puasa menimbulkan hasil akhir la'allakum tattaqun puasa wa kaum muslimin memiliki keutamaan yang banyak di antaranya disebutkan oleh para ulama puasa ini pahalanya tiada batas semau Allah dalam memberikan pahala Ya, tentunya masing-masing berbeda-beda dengan kadar kualitas puasanya. Puasa disertai dengan amal saleh. Ini kualitasnya tinggi. Tapi kalau puasa diisi dengan maksiat, ini puasanya nilainya nol. Berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak ada fungsi kecuali hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia tidak mendapatkan hasil apapun dari puasanya kecuali hanya semata lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat. Malam yadak kaulah zur wa amila فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Barang siapa yang dia tetap berdusta atau dia melakukan kalimat-kalimat dan perbuatan kedustaan. Contoh lemboni dalam dagang ini. Lemboni dalam berbicara. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya dia. Meninggalkan makan, meninggalkan minum tidak dibutuhkan. Allah nggak butuh. Kenapa? Karena dia puasanya hanya sekedar fisik saja. Tetapi dia tetap melakukan apa? Kemungkaran dan kemaksiatan. Nilai puasanya menjadi rendah bahkan sampai tidak memiliki pahala. Sah sih sah Tergantung kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Kalau kemaksiatan itu adalah satu hal yang bisa membatalkan puasa, maka puasanya batal. Misal makan. Makan di siang hari di bulan Ramadan, di saat dia sebagai orang yang mukim, bukan musafir, dia orang yang sehat, bukan orang yang sakit, dia terkena kewajiban puasa. konekat nekat makan, Walaupun makanannya nasi, telur, ayam goreng sebagainya halal makanannya, tetapi hukumnya haram. Kenapa? Karena itu larangan di siang hari di bulan Ramadan. Larangan ini dia berdosa besar, membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa alasan syar'i dan dia pun batal puasanya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Berhubungan badan dengan istri Halal apa haram, Pak? Bersenggama dengan istri apa hukumnya? Halal. zen pintar jenengan. Karena apa? Pertanyaan umum. Tapi kalau berhubungan badan dengan istri, bersenggama dengan istri, di siang hari di bulan Ramadan, di saat Anda sekali lagi sebagai orang yang terkena kewajiban puasa, maka Anda berdosa. Loh, bujunya dewek masa dosa? Ya, karena Anda melakukannya di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah dari semenjak subuh sampai maghrib di bulan Ramadan. Di malam hari boleh silahkan. Fal'ana bashiruhunna. Silakan sekarang kalian boleh melakukan hubungan dengan istri-istri kalian boleh di malam hari tapi kalau dari semenjak subuh sampai maghrib haram walaupun istri sendiri. Kalau kamu nekat melakukannya, kamu berdosa besar dan terkena kafarah. Ini dia. Sehingga harus hati-hati. Puasa itu kaum muslimin disebutkan kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajibihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, semua amalan manusia itu adalah untuk dia. Kecuali puasa. Dia melakukan puasa semata-mata karenaku. Maka akulah yang akan membalasi dia. Nas ini sebagai dalil oleh para ulama' bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya tanpa batas. Sekehendak Allah mau berapa Allah memberikannya. Ini kesempatan berarti Pak. Meraup pahala ingkang kata. Ngibadah puasa diisi dengan ibadah pun Baca Al-Quran, bersedekah, birul ya, ibadah yang lainnya, salat-salat sunnah dikerjakan. Ini bulan Ramadan, sedang puasa, maka akan mendongkrak semakin besar pahala puasanya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan istrinya, syahwatnya dikarenakanku maka aku yang akan membalasinya sekehendakku. Masya Allah. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya atau hadis yang sama, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki kebahagiaan dua. Dua kebahagiaan. Farhatun inda dia merasa bahagia ketika sedang berbuka luar biasa ya komisimin. kita pagi siang sore malam nahan lapar sampai mendengarkan adzan maghrib sampai mendengarkan apa Adzan maghrib begitu adzan maghrib kita disegerakan diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Iftar. Lakukan buka puasa di saat itulah kita merasa alhamdulillah sebuah kebanggaan, kebahagiaan tersendiri. Ini kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang sedang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbihi Kebahagiaan yang kedua adalah dia bahagia ketika bertemu dengan Robnya dengan membawa pahala puasa. Ini dia. Orang yang gemar puasa wa kaum muslimin disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih di antara pintu surga ada yang namanya babu ar-rayyan pintu Royan. Pintu Royan ini adalah disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mereka-mereka yang berpuasa. Ini namanya babur Royan. La yadkhulu fiha illa saimun. Rasul mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan kecuali dia adalah orang yang berpuasa. Wa idza dakhalu lam yadkhul. Ya, idza dakhalu apabila mereka telah masuk orang-orang yang berpuasa tadi telah masuk ughliqa maka ditutup la yadkhulu tidak akan masuk kepada pintu itu ghairuhum selain mereka orang-orang yang saimun yang berpuasa di sini ada satu kesimpulan bahwa berpuasa itu adalah apa? cara seorang hamba masuk ke dalam al-jannah bahkan disiapkan pintu khusus untuk mereka namanya pintu ar Sampai sini bisa dipahami hadirin. Ini tentang puasa di bulan Ramadan keutamanya sangat banyak. Di antaranya riwayat yang masyhur yang terkenal di antara kita adalah man sama iman imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman kepada Allah puasa Ramadan dengan iman artinya apa? Dia menjalani puasa Ramadan karena perintah Allah. Saya menjalankan ini karena Allah. Allah yang perintah, karena itu saya tunduk. Wahtisaba dan hanya mengharap pahala kepada Allah bukan kepada manusia. Bukan pamer, ingin dipuji, ingin disanjung sebagai orang yang suka puasa, bukan. Maka Rasul menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dambih akan diampuni bagi dia dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi satu sisi puasa menghapus dosa yang telah lewat. Ya. Sampai-sampai saking. Ngerti saking pak? Apa saking bahasa Indonesia pak? Ya, sangat. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis kalau ada orang masuk bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni, ini kebangetan banget Pak Wonge. Ya. Masuk Ramadan keluar dari bulan Ramadan tesi dosanya akeh, kebangetan. Ngawur kebangetan itu. Kenapa? Karena Bulan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan ampunan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah dan mengharap pahala kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Ternyata dia mengisi Ramadan dengan kemaksiatan, bahkan dia sengaja-sengaja tidak berpuasa, bahkan dia tidak sholat. Orangnya seperti ini ya tidak akan diampuni. Ya? Sehingga bulan Ramadan satu sisi diampuni dosa-dosa yang telah lewat, satu sisi diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal, didudukan sebagai orang yang mulia di sisinya, mendapatkan pahala yang tanpa batas. Kalau demikian adanya, senang tidak kita berpuasa, Pak? Senang. Gembira kita akan masuk pada bulan Ramadan. Senang Senang sekali. ya. Walaupun tidak lagi selama sebulan medang kopi jam-jam pitu sederenge mangkat kerja mandek disipak medang medang ini sebdurunge subuh ngono kopi nggih saget, kopi plus teh teh susu ya monggo macam-macam silakan sederenge subuh Naik wis subuh mandeg. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kaum muslimin rahimani war jami'an. Kita masuk kepada definisi niat tadi, eh, definisi puasa tadi. Dalam puasa di situ disebutkan menahan diri dari makan dan minum. Ya. Karena pembahasan kita apa hukumnya kalau ada orang yang lupa betul-betul lupa dia makan dan minum tapi karena lupa ini sedang puasa ceritanya puasa Ramadan yang namanya wong niku bisa kelalen saged kelalen mboten Pak bisa kelalen niku Pak ngerti-ngerti kebiasaannya minum minum baik ya. Dereng hmm. Ramadan, Bob. Nah. Minum baik. Kelalen ngerti-ngerti, uh. Ramadan ya puasa. biasa ini pun hari awal-awal nih, Pak. Tesi kelalen ya. Biasanya tes kerja langsung minum dilakukan ini. Oh, uh, ternyata kita tanggal siji Ramadan wis ya. Kelalen. Bagaimana kau orang yang seperti ini? Apakah dibatalkan puasanya atau dilanjutkan puasanya? dilanjutkan. Man akala au syariba nasiyan wa huwa saimun barang siapa yang makan atau dia minum dalam keadaan dia berpuasa namun karena lupa Rasul mengatakan fal yutim saumahu hendaknya dia itu menyempurnakan puasanya. innama ta'ama Allah wa saqah Sesungguhnya tak lain itu dikarenakan Allah lah yang memberi makan dan Allah lah yang memberikan minum untuknya. Bisa dipahami hadirin? Iya. Ninggi ampun ampun kolen terus pak. Ya. pengertasi pun uli kelalen ikut digawe-gawe ngelalen. Ya. Allah maha tahu Allah Maha tahu. Tidak bisa kita membohongi Allah Azza wa Jal. Hah? Lagi minum, dingin, eh oh aku kelalen. Pada lora. Jangan Pak. Dan kalau kita memangnya pihak yang lupa, disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin ditanya beliau, kalau ada orang yang sedang puasa, lupa makan atau minum, bagi kita, apakah diperintahkan untuk mengingatkannya? Hah? Lagi makan minum atau lagi minum kelalen pak. Kita yang melihat itu diperintahkan memberhentikan atau tidak. Kita diperintahkan sebagai nahi mungkar. Mengingatkan saudara kita. Kita ingatkan, hus, lagi puasa kok malah minum. Oh iya ya aku kelalen. Dan dia harus berterima kasih pak diingatkan. Matur nuwun jazakallah khair saya diperingatkan. Ampun dengan Mumpung lagi kelalen malah diingetakan Jurna disitkan warek mereka kau diingetakan Karepmu niku, Pak. Uh -uh. Diingatkan. Karena itu sebagai bentuk apa? Mengingatkan ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian pembahasan berikutnya ma'an niyati. Puasa itu disertai dengan niat. dengan dalil Nabi SAW bersabda dalam hadith yang sahih man lam yubayiti siyam qabla al-fajri falasiyama lahu barang siapa yang dia tidak berniat pada malam harinya maka tidak ada puasa bagi dia barang siapa yang belum berniat pada malam harinya sebelum subuh qabla al-fajri maka tidak ada puasa bagi dia hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ini berbeda dengan puasa sunnah dalam hal niat. Kalau puasa sunnah niatnya dadakan boleh pak. Niatnya dadakan bagaimana maksudnya? Dadakan itu nggak dadakan. Apa dadakan pak bahasa Indonesia ini? mendadak. Satu hari Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bertanya, "Aindakum min ta'am? Apa kalian punya makanan?" Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak, kami enggak punya makanan." Luar biasa ini, Pak. Rumah tangganya Rasulullah, Rasul ini, Pak. Ya, melebihi raja dan presiden beliau nabi, beliau rasul, beliau pemimpin negara sampai tidak ada makanan di waktu pagi. Ya. Nek jenengan wah bendina panganan tok ngatekan bosok malam dia niku. Saking kakek ora kepangan. Nah, ya. Masya Allah kita ini makmur. Tapi kadang kita lebih kurang bersyukur. Ya. Tesi baik kayak orang di panganan, panganan ngedengereng bae tesi dituntut Ya, biasanya para istri yang ngomel-ngomel sama suaminya, padahal panganan pirang-pirang, kulkas seis penuh sebulan. Belanja nang Rita umpamanya pun, ya. Bete sing wel ngel bae ya. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Aindakum min ta'am apakah engkau memiliki makanan? La ya Rasulullah. Qala idan ana saim, Kalau demikian ya sudah saya hari ini puasa. Berarti puasa sunnah itu boleh tadi malam nggak kepikiran puasa besok, pada subuh juga nggak kepikiran, tapi belum makan belum minum. Takon anak sarapan ora, uh lagi rana panganan guys. Ya wis aku dinaiki puasa, boleh seperti itu. Adapun kalau puasa fardu itu harus ada niat Niat itu eko eh, muslimin fungsinya adalah membedakan puasa yang satu dengan puasa yang lain. Sekarang kita apa? Puasa Ramadan. Satu hari di bulan yang lainnya saya puasa. Apa? Puasa nadar. Itu puasa wajib. Puasa wajib itu ada tiga. Puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa kafarah ini puasa yang wajib. Puasa Ramadan karena berkaitan dengan bulan Ramadan. Puasa nadar kenapa wajib? Karena kaitannya dengan dia mewajibkan atas dirinya jika Allah memberikan ini kepadaku, aku akan puasa. Ini Nadar. Dan puasa kafar, puasa dalam rangka menebus dosa dan kesalahan. Ini pun wajib. Puasa yang wajib itu harus ada niat di malam harinya sebelum subuh. Prakteknya kepripun, Pak? Apakah prakteknya dengan membaca bersama-sama setelah selesai traweh? Karena ada yang kayak gitu ya, Pak ya? Atau bagaimana? Hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an. Pembahasan ini panjang lebar para ulama Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan an-niyatu huwal qasdu. Niat itu artinya adalah tujuan. Mahalluha fil qalb. Letaknya itu dalam hati. Ya, wa talaffuzu biha bid'atun dan mengucapkannya dengan kata-kata ini adalah sesuatu yang bid'ah. Tidak ada sunnahnya dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bagaimana? Niat itu adalah tujuan. Seseorang kaum muslimin dengan dia ber mendengarkan pengumuman perintah e, mendengarkan pengumuman dari pemerintah Besok tanggal 1 Ramadan kita masuk Ramadan. Apa yang terjadi pada diri kita? Besok kita puasa. Ditandai dengan apa? Malam ini kita terawih. Terawih itu bagian dari pengertian kita bahwa bulan ini adalah bulan apa? Ramadan. Dan bulan Ramadan, bulan yang wajib kita untuk berpuasa. Besok pagi kita praktek makan sahur. Sebelum-sebelumnya nggak pernah pak jam 4 pagi tangi turu pak. Jam 4 pagi goreng endok nyayur asem-asem apa damal nopo nggak pernahnya. Kenapa sih kok masak-masak jam 3 ibu-ibu kita? Kalau kita tes ngorok pak, nggak ngendani <laughs> wis siap kabeh bagai di di apa? Digugah kayak wis mateng kabeh sahur. Sahur. Ngapain kita sahur? Karena itu sebagai bukti kita sudah pengen puasa, nanti setelah subuh ke sana sudah puasa kita. Itu semuanya sebagai bukti adanya niat dalam hati kita untuk berpuasa Ramadan. Bisa dipahami hadirin? Iya. Pertanyaannya, apakah setiap malam harus kita berniat atau cukup di awal Ramadan kemudian itu sebagai sebagai perwakilan pada setiap malamnya sampai akhir Ramadan para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Ibnu cukup di awal Ramadan bahkan kita setiap malam itu sudah pasti berniat jenengan umpamanya puasa Tanggal 1 Ramadan puasa. Besok puasa lagi mboten, Pak? Nggih puasa lagi, masih tanggal 2 Ramadan kok. Kalau ada orang yang bertanya, mamanya kita masuk tanggal Ramadan bulan uh, bulan Ramadan tanggal 10. Ada wong takon, "Mas, ngesuk jenengan puasa apa ora?" "Ya puasa, wong tesis 11 Ramadan kok." Ora setakon. Wong isuk tes Ramadan dadak takon. Paham niki kalimat, Pak? Iya. Terus berjalan sampai tanggal 21, 22 takoni maning. Ngesuk puasa apa ora? Ya tesi. Itu sudah hal yang pasti dalam jiwa kita karena besok masih Ramadan 23, 24 orang setakon itu menunjukkan bahwa tiap malam kita itu adalah apa berniat besok untuk apa puasa. Begitu pada tanggal terakhir Ramadan, pemerintah dengan rukyatul hilal menyatakan telah terlihat hilal Syawal. Besok kita sholat Idul Fitri. Karena itu malam ini kaum muslimin diimbau untuk membagi zakat fitrah. Kalau ada pengumuman seperti ini, jenengan ditakoni, ngisuk sholat Idul Fitri dewek bada niat puasa porarika Rika ya ora ora koni ngisuk bada kok puasa kepresi paham ini Pak ini berarti apa sesungguhnya ketika kita di bulan Ramadan kita telah selalu berpuasa selalu berpuasa di hati kita sampai akhir bulan Ramadan tersebut Sampai sini bisa dipahami hadirin? Aywa. ini adalah niat. Kaum muslimin rahiman jami'an. Pembahasan berikutnya adalah min tulu'il fajri sadiki ila ghurubi syams. Puasa itu dari semenjak kapan? Terbitnya fajar sadik sampai tenggelamnya matahari. Fajar itu ada berapa pak? Fajar itu ada berapa? Dua. Ini fajar, fajar. Bukan jenengan wong pak. Fajar. Tunjung muli memangnya. Fajar. Dek, sini apa namanya? Eh, Karamocol. Ya bukan kayak gitu. Fajar kayak gitu banyak banget pak. Pak Fajar. Mas Fajar. Fajar yang dimaksudkan adalah fajar sebagai tanda masuk subuh. Fajar itu ada dua. Fajar kadhib dan fajar sotik. Fajar kadhib adalah seakan-akan itu fajar. Tapi itu bohong. Belum masuk waktu subuh. Tandanya apa? Adanya cahaya putih yang menjulang ke atas. Jadi kalau kita melihat ke arah timur, jam-jam setengah empat, jam empat, itu kadang muncul terang ke atas terangnya. Ini fajar kadib. Seperti ekor musang. Adapun fajar sadik adalah fajar yang melintas dari arah utara ke selatan, melintang seperti itu. Warnanya putih, cahaya putih. Ini namanya fajar sadik. Di saat itu berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Kita berhenti makan, berhenti minum di saat itu. Bukan lima menit atau sepuluh menit sebelum itu. Kan ada di negeri kita ini beberapa orang yang mengharuskan untuk lima menit atau sepuluh menit atau tujuh menit sebelum adzan subuh harus berhenti makan. Karena kalau tetap makan batal biasanya ditandai dengan imsak hukum begitu Pak Jawab ya. Iya. kalau sudah ada imsak seperti itu nggak boleh makan nggak boleh minum ini sudah imsak apakah seperti itu Eko eh, Muslimin jawabannya adalah tidak hal itu salah Hal itu menyalahi firman Allah Azza Wajalla. Di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai batasannya sampai terbit fajar, sampai jelas perbedaan benang putih dengan benang hitam dari fajar. Yakni masuknya waktu subuh. Adanya benang putih itu adalah sinar matahari yang melintang di ufuk sebelah timur ya, dari utara dan sampai ke selatan. Yang hitam itu adalah malam. Ketika beda antara cahaya dengan malam ini, maka itu adalah batu batas kita makan dan batas kita minum. Bukan lima menit sebelum itu, Pak. Disebutkan dalam dalil hadis yang sahih, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu." Sesungguhnya Bilal itu adanya di malam hari. Adzan pertama guna membangunkan orang untuk salat malam, membangunkan orang untuk sahur. Kata Nabi, kalau kalian mendengarkan adanya Bilal, fakulu, washrabu, silakan makan, silakan minum, terus, nggak apa-apa. Hatta tasmau adana ibni Umi Maktum sampai engkau mendengarkan adanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau ini siapa? Sahabat yang lahir dalam keadaan buta. Fainahu la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Karena Abdullah bin Maktum tidak akan adan kecuali sampai dikatakan kepada beliau engkau telah masuk waktu subuh. Engkau telah masuk waktu subuh. Silakan adan. Maka batasan makan dan minum adalah sampai kapan? azan subuh. Bukan lima menit sebelumnya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, idha sami'a ahadukumul nida wal inan wal ina'u fiyadihi Apabila seorang diantara kalian mendengarkan azan, azan ini, Pak, dalam keadaan wal ina gelas ada di tanganmu, lam yadahu hatta yaqdi hajatahu hendaknya dia jangan meletakkan gelasnya itu sampai dia menyelesaikan kebutuhannya apa kebutuhannya Pak? minum karena ini sudah di tangan minum dulu Pak hadirin kaum senjamian ini kejadiannya Pak ketika gelas sudah di tangan Ya. Dan itu insidental pak. Ngepasi pas cek uazan uh, minum. Jangan persiapan. Kita teh manis, apa kolak ini azan ini Ampun pak. Niku sengaja sengaja niku Tolana niku pak. Mm -mm. Yang menjadi pembahasan adalah apa? Bid'ahnya imsak. Tidak ada syariatnya. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka hadis Zaid bin Thabit tidak menunjukkan kepada imsak yang mereka maksudkan menahan makan dan minum 5 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Zaid bin Thabit suatu hari ditanya tentang azan eh tentang sahur Zaid mengatakan tasaharna ma'an nabi thumma qumna ila salat kami sahur bersama Nabi. Selesai sahur, kami pun berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Ini menunjukkan dekatnya sahurnya Nabi dengan pelaksanaan sholat subuh. Dan ini sunnah. Sunnah Nabi kita kalau sahur itu diakhirkan. Waktu-waktu yang sudah dekat dengan azan apa? Azan subuh. Bukan sahur jam satu malam, Pak. Ya. Boleh sih boleh, tapi itu menyelisih sunnah. Junungan sahur jam si bengi, turu maning, tangi-tangis kencot, Pak. Padahal bisa adan lah kepri maning gitu, jam. Aduh, Arab subuhan kencot maning padahal arab puasa. Rugi jenengan, Pak. Ya. Yang menjadi pembahasan di sini kaum muslimin di saat itu ada yang bertanya, "Kam bainas sahuri wal adzan?" Berapa jaraknya antara makan sahur dengan adzan subuh? Qala qadra hamsina ayat. Seukuran 50 ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan antara sahurnya Nabi dengan adzan ini ada jeda sekitar 50 ayat orang membacanya. Ini bukan menunjukkan batasan bolehnya maka dia minum. Menunjukkan dekatnya sahurnya Nabi dengan waktu sholat subuh. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Iya. Sehingga mereka-mereka yang berdalil dengan hadis Zaid bin Thabit ini untuk menghentikan makan dan minum seukuran 50 ayat itu adalah penerapan yang salah. Bisa dipahami hadirin? Aywa. Sehingga dengan ini kita tahu makan dan minum masih boleh sampai apa? Terbit fajar sadiq. pun cukup ya. ya. Tesi melanjutkan perjalanan, Pak. Mbok nanti ke susu tenggalan malah boten saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini menggugah kita untuk semangat dalam mengamalkan ibadah puasa dan mengisi puasa dengan amal saleh dan jangan diisi puasa dengan amal kemaksiatan. Hal itu akan mengurangi nilai puasa kita. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.